Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Banyak silap salah kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa Tunjukkan pada kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allah muwafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan hidayahmu dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allah qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takwa dalam hati kami. Dengan takwa itu menjaga kami supaya tak jauh dalam perbuatan maksiat ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighu nabihi jannatak. Tanamkan ketaatan dalam hati kami. Dengan ketaatan itu kami mendekat kepada surgamu. Wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami. Dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang kami terima di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, akal kami, hati kami menjadi nikmat bagi kami, jangan menjadi laknat bagi kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah sampai masanya kami akan mati tutup usia kami dengan husnul khatimah wala taqtim alaina bisuil khatimah Allah ja'alna minal mutahabbin nabi jalalik jadikan kami bersaudara karena engkau ya Allah bersaudara karena harta akan binasa bersaudara karena kuasa akan sirna bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Qur'an Wabaidhum anis syarri wal fitan. Jauhkan anak-anak kami dari segala kejelekan, perbuatan, dosa dan fitnah ya Allah. Allah marzukna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kuasa orang yang tak adil, orang yang tak takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamah. Sucikan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat supaya kami bisa menghadap engkau dengan hati yang suci. Allah majalna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertawad, wajalna minal mutatahirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, wajalna min ibarika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, Wa siyamana puasa kami, waqiyamana qiyamul lail kami, wa takhasyu'ana khusyuk kami wa ta'abbudana ibadah kami wa tammim taqsirana sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin